Fa innal balaa maka sesungguhnya bala la yatakhatta tidaklah melangkahi as-sadaqah sedekah usahakan setiap hari sepagi mungkin mengeluarkan sedekah sebagai penjagaan daripada turunnya bala. Karena sedekah itu adalah melindungi diri daripada ba bala. Tidak melangkahi bala. Misal. Pagi sedekah. insyaallah selamat hari itu. Ditunda sedekahnya jam 10 pagi. Berarti antara subuh jam sampai jam 10 pagi itu kosong daripada bala. Ah, ada eh kosong daripada tameng. Berarti ada kesempatan bala nanti turun kepada dia nantinya. Karena itu sepagi mungkin keluarkan bala eh, sepagi mungkin keluarkan sedekah untuk melindungi diri daripada bala penting itu ya kata orang sekarang sedia payung sebelum hujan jangan kalau ada hujan cari payung udah basah kuyup jadinya Hah? kalau udah sakit baru ingat ya Allah kasih sedekah sana sedekah sini itu namanya bukan penanga, itu namanya bukan pencegahan, tapi penanganan namanya. Kalau mau pergi misalnya, sebelum berangkat dicek dulu remnya gimana, mobil, ulinya gimana, airnya gimana, bensinnya gimana. Jangan spekulasi asal berangkat di tengah jalan macet jadinya. Belong remnya bahaya begitulah juga setiap harinya kita setiap harinya kita sedekah sebagi mungkin sebelum kita lalui waktu-waktu kita ada di hari itu jangan kita spekulasi nanti kalau kena musibah baru kita mengeluarkan duit karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda afdalus sadaqah antas saddaga wa antas sahihun syahih ta'mulul ghina wa takhshal faqr paling utamanya bersedekah itu kamu bersedekah dalam keadaan sehat kemudian dalam keadaan eman sama harta Saat itu keadaan kamu berharap kaya dan takut melarat. Wah, nanti kalau kurang duitku gimana? Sehat walafiat. Eman sama duit berharap kaya, tapi kamu banyak bersedekah. Itulah sedekah yang paling abdol. Bukan kalau sudah mau mati baru bersedekah ngono ini duit nggak ada hartanya duit kasih sana sedekah kasih sana sedekah kasih sana sedekah hal yang demikian ini bukan sedekah yang afdol itu kesedekahnya orang kepepet saudara sedekahnya orang yang afdol dalam keadaan sehat wal afiat bukan dalam keadaan sakit banyak sedekah dalam keadaan eman dengan harta dia tetap keluarkan harta begitu karena itu orang dulu ini kalau urusan sedekah diperhatikan paling seneng kalau sudah ketamuan orang yang perlu orang yang minta seneng orang dulu dianggap itu hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada orang minta-minta datang itu dianggap hadi hadiah cuma yang minta kadang-kadang tidak beres ya minta itu dianggap profesi dianggap satu pekerjaan melas lagi anu pak saya perlu biaya untuk anak saya sakit Besok datang lagi, seminggu datang lagi. Anu Pak, anak saya sekolah nggak ada biayanya. Besok datang lagi. Anu Pak, istri saya melahirkan. Besok datang lagi terus begitu. Dan entek wong ini. Karena itu, ah, sedekah itu betul-betul diprogram dalam kehidupan penting ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah satu saat habis sholat langsung bangun. Kata orang Jawa cekekal. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun masuk rumahnya kaget sahabat tidak biasanya Nabi itu masih baca wirid masih ada baca-bacaan setelah sholat tapi ini langsung bangun Nabi pasti ada kejadian yang hebat ini pasti ada kejadian yang luar biasa ini Gak lama keluar Rasulullah. Waktu itu Nabi bangun dari sholat dalam keadaan tegang gitu. Setelah itu Nabi dalam keadaan senyum keluar dari rumah. Ya Rasulullah ada apa tadi? Enggak aku tadi itu ingat setelah sholat tadi itu langsung ingat ada beberapa duit di dinar atau dirham di rumahku. Aku khawatir masih ada orang yang perlu dengan duit itu. Saya paling nggak seneng kalau ada sisa harta di rumahku. Itu Nabi. Kalau kita kan enggak ya. Kalau nggak ada harta tambah bingung ya. Kalau Nabi kalau ada harta tambah bingung. Pasti ada yang perlu dengan duit ini. Ada apa aku simpan gitu Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Lihat bagaimana Sena Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ini berbicara masalah sedekah paling afdolnya sedekah adalah yang paling rahasia rahasia nggak sekiranya orang nggak tahu bukan diumum-umumkan masuk koran bukan sekiranya orang nggak tahu dalam satu hadis tujuh golongan orang nanti dari kiamat akan mendapatkan naungan arsh Allah yang dari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsh Allah sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhil rajulun tasaddada bi yamini fa akhfaha hatta la ta'mal la ta'lama shimalu Orang yang sedekah dengan tangan kanannya saking tidak dijelaskan itu sedekahnya disamarkan, disembunyikan sampai yang di sebelah kiri enggak tahu. Paham ya? Sadaqatu sir tutfi'u ghadabar rabb Sedekah rahasia itu akan mematikan murka Tuhan. Karena itu orang dulu itu kalau sedekah nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Di antara mereka ada yang cari orang buta. Kasih duit cari orang buta nggak ada yang tahu siapa yang ngasih kalau sekarang kan amplopnya ditulisi haji fulan dibuka rongewu orang dulu nggak ada yang tahu ada lagi nyari dalam keadaan tidur orang tidur kasih bangun tidur telung juta gitu nggak ada yang tahu ada yang nyuruh orang, satu orang murid kepercayaannya, jangan ngomong dari aku. Bagikan sana, bagikan sana, bagikan sana, bagikan sana. Dipikir daripada si murid itu, nggak taunya daripada gurunya atau orang kepercayaannya. Faham ya? Ada lagi seperti Sena Ali Jalabidin itu setiap malam keliling. Setiap malam. Dipikul sendiri. Beliau hidup di kota Madinah. Sampai penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah. Tidak ada yang minta-minta saat itu. Pemerintah, wali kotanya, dia menyangka, Masya Allah, ekonomi di kota Madinah ini makmur. Tidak ada yang minta-minta tercukupi. Berarti segala keperluan, kebutuhan masyarakat Madi, Madinah. Amin. Ya? Husnuddan si wali kota ini. Memang tidak ada yang minta-minta saat itu. Suatu saat setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, dapat beberapa hari langsung banyak orang yang minta-minta. Loh, kaget perikotai. Loh, kok muncul banyak gini yang minta-minta? Kenapa ini? Diteliti-teliti, nggak taunya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini setiap malam keliling, Pak rumahnya janda rumah anak yatim rumahnya orang fakir miskin itu dikirimi dipikul sendiri berasnya gulanya lengonya semuanya dipenuhi langganan sudah nggak tahu ditaruh ada di muka pintu dibuka ada berasnya, ada lengonya begitu. Masyarakat menyangka dari pemerintah, Masya Allah, wali kota hebat, bagus, tahu keadaan kita yang melarat, keadaan kita yang perlu, yang kepepet, dikirimi terus, mudah-mudahan panjang umur wali kota. Gitu. Dipikir dari pemerintah, Enggak taunya Sayyidina Ali Jalabidin kile. Pemerintah juga begitu menyangka, Masya Allah masyarakat ini makmur ya rezekinya. Tidak ada yang minta-minta, kono sih melarat sak kota Madinah. Enggak ada yang tahu dari beliau. Itu hebatnya. Itu berpuluh-puluh tahun. Dijamin orang miskin sakota Saya meninggal baru muncul bocornya kalau itu dari Zainal al-Azil Abidin ketika dimandikan Zainal al-Azil Abidin gosong pak ada di pundaknya ini bekas pikulan dipikul sendiri padahal orang hebat itu sekarang Masya Allah kasih seperatus ribu fatihai wong pitung bulu tuh lihat sini Ali bin Abi Din radhiyallahu anhu Bakiru bisodaga Berpagi-pagilah hari kamu bersedekah Fa innal bala'a la yatakhattas sodaga karena sesungguhnya bala itu tidak melangkai sedek sedekah Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birru abaakum berbaktilah berbaiklah abaakum terhadap orang tua kamu bapak emakmu tabirukum berbakti bakal kepada kamu abnaukum anak-anaknya kamu baktilah kamu kepada orang tua kamu bakal anak-anak kamu bakti kepada kah? kamu. Waifu jagalah diri kamu daripada maksiat, cegahlah diri kamu daripada maksiat. Mencegah diri jangan sampai kamu kenal dengan perempuan. Mencegah diri jangan sampai kamu berzina. Ta'ifukum maka bakal mencegah diri daripada maksiat nisa hukum perempuan-perempuan kamu. Hadits Hasan rawahu Tabrani. Dua pesan Nabi. Pengen punya anak yang bakti, anak yang soleh, anak yang menghormati kamu, jadilah kamu orang yang menghormati orang tua kamu, bakti kepada orang tua kamu. Kata Nabi, Al albirru salaf Bakti itu utang yang akan bakal dibayar. Kurang ajar juga utang bakal akan dibayar anaknya kurang ajar nantinya. Hati-hati. Jangan sampai menjadi orang yang durhaka sama orang tua, tidak bisa senang dunia akhirat, Pak. azab yang Allah dahulukan di atas dunia sebelum akhirat. Bukan di atas dunia toh ya. Dunia akhirat akan dapat dipercepat di akhirat udah disediakan azab. Cuma dikasih ekstra azab di dunia yaitu durhaka sama orang tua. La yadkhul jannah enggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tua ilmu. Oh. Dalam Al-Quran Allah pesan itu setelah tauhid birrul waliden bakti sama orang tua. Wa qadha rabbuka telah menentukan Tuhan kamu Allah ta'budu illa iya jangan kamu beribadah kecuali kepada dia Allah terus pesan kedua wabil walidaini ihsana terhadap bapak dan ibu berbakti imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma kalau hidup bersama kamu ayah ibu kamu salah satu atau dua-duanya dalam usia lanjut wis tuwa biasai gampang emosi gampang tersinggung fala taqul lahumā maka janganlah kamu berkata-kata uff yang menjengkelkan enak pijetan aku hmm, pijet maning jangan bantuan mak iki ana ndek pawon hmm, kenek maning aku jangan jangan membuat kata-kata yang membuat orang tua itu jengkel Wala dan jangan kamu itu membentak-bentak orang tua kamu. Wa qul lahumu karima, berucaplah kamu kepada orang tua kamu dengan ucapan yang mulia. Bosoe sing paling bagus itu sama orang tua. Rungokno Pak kupinge sampai niku Pak. Sapi ta bapakmu? Berucaplah dengan ucapan yang paling muli mulia. Tuh lihat bagaimana kalau juragan sama pembantunya atau bawaan sama atasannya. Waduh, titik-titik yo sepuro. Maaf pak, tadi ada yang telepon mencari bapak. Padahal tidak salah, maaf Dini. Maaf pak, tadi saya menyerahkan surat dari orang perlu dengan bapak. Maaf pak, ditunggu sama orang. Maaf, maaf terus. Sama orang tua juga gitu. Sebetulnya ibu, sebetulnya pak, gitu. minta maaf pak, minta maaf bu ngomong yang enak begitu hormati orang tua dengan ucapan yang paling bagus yang mulia waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah di hadapan orang tua tadi itu jangan kamu itu jadi gagah jadi orang yang hina karena rahmat Faham sampean, Mak? Loh. Ya. Malang kerik buat orang tua sikile seperti bos begitu. Faham bu? Faham pak? Jangan. Jadilah orang yang hina di hadapan orang tua. Seperti budak di hadapan tuan, tuannya. Wakul dan bacalah doa setiap saatnya. Rabbirhamhuma kama rabbayana kama rabbayani saghira ya Allah rahmati bapak dan emakku sebagaimana kedua orang tuaku rahmat kepada aku. Coba kamu waktu kecil bisa apa kamu? Kamu minumnya perlu susu, hebat nggak? Makanannya harus bergizi. Kerja kamu enggak bapak kamu mancang, mikul, bekerja, cari untuk keperluan kamu. Apalagi kalau sudah sakit, utang sana, utang sini, sampai kadang-kadang orang tua tadi itu dihantemi wong nyolong gara-gara anaknya tadi itu perlu biaya tidak punya duit. Bukan untuk keperluan atau kepuasan dirinya, tapi itu semuanya dilaksanakan demi untuk anak-anak hebat hebat. Nah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani apalagi ibu Wah, tambah hebat ibu itu luar biasa sampean kecil dulu kalau berak siapa yang nyewoi ibu kencing kan tadi popok siapa ibu mandikan ibu kalau tidak berak seminggu bingung ya, apa oh, apa caranya ngising iki ini. Ngisingi sampeyan dintain ambek mai. Kalau ngising, alhamdulillah ngising. Alhamdulillah. Dah cici. Coba saya mau tanya. Kalau dibalik, ibu e sampean ngising misalnya. Kelem nyewo itu. Cici, syain orang tua dengan anak. Puluhan tahun sampean begitu. Itu pun tidak merasa dicubuh dicupo mbek anakku ngising terus anakku enggak tambah cinta tambah sayang sama anaknya Sampai sampean coba ibu e kepesing ping dua nyoba ibu ngising dok tuh lihat bagaimana orang tua karena itu jangan sampai tidak berbakti sama orang tua kalau kepingin anaknya jadi anak yang bakti, anak yang soleh, anak yang hormat, hormati orang tua. Berangkat haji, ini musim haji ya. Berapa biayanya haji? Mahal, Bib. Ada 30 juta mungkin. Itu pun daftar sampai 5 tahun baru berangkat. Perlunya apa haji? Bisa ngelihat Ka'bah, bisa mencium hajar aswad, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah kan gitu sampean ngelihat orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada ngelihat Ka'bah Pak nyium tangan orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada mencium Hajar Aswad ngeladenin sabar orang tua lebih utama daripada tawaf mengelilingi Ka'bah hajiyo sampean setiap tahun umroh setiap bulan tapi kalau durhaka sama orang tua tetap melbun rokok sampai hati-hati sing haji balik balik ternyata orang tuanya enggak kereken hati-hati hati-hati biru abaakum baktilah kamu kepada orang tua kamu tapi rukum abna abnaukum bakal bakti kepada kamu anak-anak kamu Loro Pak nggih. Hati orang tua itu kalau nggak dibakteni sama anak itu sakit. Karena itu jangan sampai itu terjadi ya. Bahaya, bahaya. Dah, saya teruskan. Waifu <clears throat> dan cegah diri kamu daripada maksiat. Taifukum taifu nisa'ukum bakal akan mencegah daripada maksiat perempuan-perempuan kamu. Jadi orang laki itu harus jadi contoh bagi istri. Kalau istri itu tidak mau selingkuh, jadilah laki-laki yang tidak seling selingkuh. Dan sampai yang tidak kepingin istrinya seneng sama orang-orang laki, tapi sampai seneng-senengan dak ambek wong wedok. Jangan. Kalau laki-lakinya, maaf ya, saya tidak mau salaman dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahrum. Maaf, maaf. Haram hukumnya. Insyaallah Allah perempuan sampean juga begitu. Tidak mau duduk bersama mereka, perempuan Anda akan jadi pemalu. Lawang akrab sampean sama perempuan lain seperti kayak bucu akhirnya istrinya juga akrab teman-temanan sama orang-orang laki yang lain hati-hati hmm? sing temenan jadi orang apalagi jadi dayus dayus ini tidak masuk surga kata Nabi tahu dayus dayus itu laki-laki Suami setengah germo. Alhamdulillah minzalik. Gimana? Semua orang boleh masuk rumahnya. Ini banyak ini. Dati ustad-ustad, tokoh-tokoh masyarakat, kiai-kiai, hati-hati, hati-hati. Habib-habib. Kadang-kadang jadi dayuth. Lek santri laki tidak apa-apa masuk-masuk rumah ketemu anaknya perempuan, ketemu dengan suami, eh, ketemu dengan istrinya, nggak apa-apa, santri loh. Iso metengi masih santri itu. Itu namanya setengah ger germo, hati-hati itu dayut, Orang lain dibebaskan ketemu dengan keluarganya. Padahal haram itu hukumnya. Tidak nah, benar apalagi disusul anaknya. Ada laki-laki nusur. Tin, tin, tin. Kilo, kontin teni kilo. Ambil, ambil bambang misalnya. <laughs> Dikonceng anaknya. Masya Allah. Pentos mai. Hati-hati. Itu berarti orang tua setengah ger germo. Kemudian hamil. Ya apa nak? Kau tak isun juga awakmu nak. Isin bapak emak lah. Ya apa sih? Tak ngenteni anak sampean pak. Kucing wedok lah dijarno. Metu liar. Mari ngono tekoi e meteng. Tak ngenteni anak sampean. Hati-hati. Bahaya itu bahaya. Karena itu jadi laki-laki itu yang bisa menjaga diri. Jangan sampai akhirnya ternyata terbongkar kamu mempermainkan anak perempuan orang, bakal anak-anak kamu, bakal keluarga kamu dipermainkan sama oh orang. Naudzubillah min Hmm? Tuh lihat orang-orang dulu, ya enggak sampai macam-macam. matanya udah ngelihat perempuan tidak jelalatan di Pasuruan dulu ada Kiai Mas Imam tahu ya Kiai Mas Imam itu Kiai Mas Imam itu musim panas gay payung musim hujan gay payung payungan terus mendung gay payung payungan terus ternyata payung itu bukan untuk payungan buat batasi pandangan mata kalau payungan tidak tegak begini, yang ngarep. Jadi supaya batasi pandangan mata, tidak kelihatan macam-macam. Kalau ada perempuan di sebelah kanan, payungi sebelah kanan. Kalau ada perempuan sebelah kiri, payungi di sebelah kiri. Masya Allah. Untuk batasi pandangan ma mata. Lesa iki. ustadz tinggi kocok cuma ireng. Kenapa? Lek ngelirik supaya gak ketok. Masya Allah. Orang dulu itu begitu. Padahal Nabi menyatakan apa? An-nadratus sahmumun masmumun min sihami iblis. Satu kali ngelihat perempuan ajnabiyah ngelihat perempuan yang bukan mahramnya satu kali yang ngelihat berarti sampean sudah terkena panah beracun iblis ya apa racun itu racun tidak langsung mata ini ngerogoti coba orang-orang yang ngelihat film lu ayu nih tak hilang terus cokur Quran iling wongiku iling film iku. Majelis taklim kadang-kadang subuh belajar iling iku. Pikirannya melayang ke sana. Terus itu berhari-hari. Dan itu berbahaya. Jangan-jangan nanti tambah keseret, tambah keseret. Kepingin kenalan, ke... tanya alamat, omong-omongan, betu bareng. Akhirnya terjadilah perzinahan panah beracun daripada ib, iblis ya Allah. Dalam hadis Nabi juga bersabda an-nisa'u hablun min habailis syaitan. Perempuan itu adalah tali jaring setan. Kalau sampean punya kambing supaya kambingnya tadi itu ndak hilang, ndak lari, gimana caranya? diikat nih, iya. Diikat. Tampar taleni. Wis gak kemana mana sudah. Kait atau didik ketarik lagi. Mau lari ketarik lagi. tidak bisa kemana mana ya. Punya sapi juga begitu, perlu tali. Lah kalau sampean sama setan, kena tangkep sama setan, setan tidak perlu tali wong itu. Sampai dikenalkan sama perempuan nih, sing nom-nom khususnya. Dikenalkan sama perempuan berarti wis kena wis tangkap setan sampai. tak iso ado dari setan. Ndak bisa jauh dari setan sudah. Hah? Baru jadi orang soleh detail pun baca Cari. Mas, kali maning. Baru di SMS. Mas, Walhasil kalau sudah orang kena kepengaruh dengan perempuan maka dia berarti sulit dia tadi itu akan menghindar daripada belenggu se setan. Ojo no, khususnya santri-santri. Rusak kan model yang mana Hmm? dubihal ilmu bi afkhadin nisa ilmu itu akan dipotong disembelih bukan dengan pedang tapi dengan paha perempuan serban-serban nih soal pak kalau kelihatan begitu lo gitu kadang-kadang masya Allah tadi ustad tadi kiai di kampung murid-murid wedok salaman di kenogape kabeh tak apa saya itu tidak ada apa-apa. Saya anggap anak sendiri gorogon. Saya tidak ada syahwat. Anakmu itu tidak ada syahwat. Hati-hati. Kanjeng Nabi itu tidak begitu perbuatannya. Para sahabat itu tidak ngono perbuatannya. Kono nuri sungi kaya ngono. Karena itu hal yang demikian ini jangan dianggap remeh itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kamu ke dalam dosa yang besar dan itu semuanya akan bisa merusak keluarga kamu, merusak akhlak anak-anaknya kamu, merusak akhlak istrinya kamu, Jagalah kamu, jangan memandang perempuan yang haram dipandang, jangan kamu menyentuh perempuan yang haram disentuh, jangan kamu menyapa perempuan yang haram kamu sapa, maka anak-anak kamu perempuan, istri kamu bakal menjaga diri tidak sampai menyapa kepada laki-laki yang haram baginya menyapa tidak menyentuh laki-laki yang haram baginya disentuh dan terus demikian itu semuanya kuncinya pada suami pada orang tua. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin. Allahumma